بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا hazna in syi'ta kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian dari kematian di dalam tidur kita. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami Setelah kami dimatikan Di dalam tidur Wa ilaihin nushur Kepadanya kita berkumpul Salawat beringat salam Semoga dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi kita Kekasih kita kedua kita Muhammad bin Abdullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berselawat kepada Nabi sangat dianjurkan. Di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfim bri'in dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." sangat murgi seseorang aku disebut di sampingnya namun dia tidak bersalawat kepadaku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad beliau juga mengatakan al bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam orang yang bakhil itu adalah orang yang jika aku disebut di sampingnya namun dia tidak bersalawat kepadaku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara Siapa yang bersalawatku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-sana'u alaih. Allah akan memujinya. Sementara salawat Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita ini adalah maghfirah pengampunan. Jadi sekali kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah memberikan pengampunan kepada kita 10 kali. Maka karena itu Imam Syafi'i terutama pada hari Jumat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid ini. Masya Allah saya melihat ini masjid Sedang dibangun. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk penyelesaiannya. Kita lihat juga tulisan di keluar masjid ini belum selesai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, allahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid bagi Allah di dunia, maka Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pengen ke Mekah atau tidak? Saya yakin kita semua pengen ke Mekah, betul atau tidak? Betul atau tidak? Sekarang antriannya mungkin panjang. Tapi kalau seandainya kita punya rumah di Mekah, perlu antrian nggak? Enggak perlu. Kita berangkat ke sana sudah ada rumah kita di sana. Kalau seandainya kita punya rumah di, di surga, masuk surga atau tidak? Masuk. Ya. Waduh, bangun masjid mahal meliaran Jangan bersedih. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Majah yang disahihkan yang dihasankan oleh Syarbani rahimahullah taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin au asghar Allahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid bagi Allah seukuran tempat bertelurnya burung atau lebih kecil dari itu maka Allah akan membangunkan baginya surga rumah di dalam surga berapa sih besarnya tempat bertelurnya burung kecil ya kalau ukuran terkecil dari sholat berapa tempat sholat seukuran kita seukuran sejadah saya yakin semua kita ini ya semua kita ini mampu untuk membangun ikut membangun membangun masjid seukuran kita berdiri. Sekarang kalau Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membangun bagi Allah masjid seukuran tempat burung bertelur, yakni seukuran sarang telur, eh sarang burung. Ya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah dalam sorga. Sekarang kita minta kepada pembangunan atau panitia ini bisa menawarkan harga sarang sarang burungnya berapa. Ya? Sarang burung harga sarang burungnya 5 juta, ayo kita menyumbang. Untuk 5 juta atau kurang dari itu boleh juga agar masjid kita ini selesai secepatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi mengatakan kepada kita sumbangan sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangi harta mana sadaqatun min malin sedekah tidak akan pernah mengurangi harta mudah-mudahan Allah mudahkan bagi pengurus masjid ini untuk menyelesaikan pembangunan masjid sehingga ini adalah salah satu syiar dari syiar Islam dan semoga jamaahnya selalu ramai dan banyak dan semoga pengajian di sini selalu marak Kau muslimin dan muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi ini bertema anak nakal salah siapa? Anak nakal salah tetanggakah? Bapak Ibu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mendambakan anak yang soleh. Di antara doa Nabi Zakaria yang mana dia sudah tua, belum mendapatkan keturunan, dia pengen mendapatkan anak yang soleh. Beliau mengatakan dalam surat awal-awal surat Maryam, yarithuni wa yarithu ali min wa yarithu ali Yaqub. Dia berharap mendapatkan anak yang akan mewarisinya dan mewarisi keluarga Yakub. Begitu juga kita berharap untuk mendapatkan anak yang soleh. Imam Nawawi yang bermadhab syafi'i dia mengatakan memberikan komentar dari hadis idza al insan inqata amaluhu illa min salat apabila manusia meninggal dunia maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi atau waladin salihin yad'ulah terputus amalan setiap manusia apabila dia meninggal dunia maknanya kata Imam Nawawi tidak ada pahala baru yang datang kecuali dari tiga perkara yang pertama, sedekah yang mengalir. Di antaranya wakaf. Kita berwakaf untuk masjid, maka wakaf kita itu akan mengalir terus walaupun tulang kita sudah hancur bukannya daging tapi tulang sudah hancur pahala tetap mengalir yang kedua ilmun yuntafa'u ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, walau waladin salihin yad'ulah atau anak yang soleh yang mendoakannya. Doa anak yang soleh itu orang tuanya sampai. Imam Nawawi mengatakan hadis ini salah satu faedah yang kita ambil adalah dorongan untuk menikah agar mendapatkan keturunan yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh dia bukan jatuh dari langit. Anak yang soleh bukanlah datang dengan sin salabin. akan tetapi adalah usaha orang tua untuk mendidiknya dasar dari anak itu adalah baik. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan terlahir di atas fitrah. Ulama mengatakan makna di atas fitrah itu adalah di atas Islam. Jika seorang dibiarkan di atas fitrahnya, dia akan lurus. Fa'abawahu maka ibu bapaknya lah yuhawidani au yunasirani, au yumajjisani maka bapaknya lah, ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi. Yang menjadikan dia Nasrani. Yang menjadikan dia itu Majusi. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita peran penting keluarga di dalam pendidikan anak. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa peran penting lingkungan dalam pendidikan anak. Jika lingkungan kita adalah lingkungan yang baik, maka itu akan membantu kita membuat atau memberikan generasi yang akan datang yang baik. Jika kedua orang tuanya tahu dengan agama, maka itu memberikan peran penting bahwa anaknya akan lebih baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih banyak anak-anak kita yang baik-baik, yang soleh, tapi di sebagian realita kita melihat ada anak-anak nakal. Ada anak-anak yang mencuri, ada anak-anak yang berkelahi, yang kerjanya tawuran aja. Ada anak-anak yang terjatuh di dalam narkoba. Ada anak-anak yang jatuh dalam perzinahan dan bermacam-macam dari bentuk maksiat. Mereka jatuh kalau terkadang ketika kita berbicara dengannya, terkadang dia sadar. Ini menunjukkan anaknya bukan anak yang buruk, berkelakuan buruk, tetapi nakal. Terjatuh dia. Lalu apa penyebabnya? Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala apa sebabnya anak kita menjadi anak yang nakal, bagaimana solusinya. Nanti baru kita tahu siapa yang salah. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian yang pernah kita baca bahwa di antara penyebab terjadinya anak nakal adalah dhafu wazi'i ad-din. Kurangnya semangat agama. Kurangnya uh, perhatian agama pada anak pada diri anak tersebut. Kalau kita lihat <clears throat> bahwasanya anak yang seharusnya kita tanamkan kepada dia bagaimana dia merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana hendaknya dia merasa bahwa dia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah selalu melihatnya baik dalam kesendirian atau di dalam keramaian Hendaklah tertanam pada diri seorang pemuda bahwa sekejap mata pun dia tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan. Sehingga hal ini akan bisa membentengi dirinya dari penyimpangan-penyimpangan. Salah satu dari golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah syabun nashaa fi ibadatillah salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah yaitu pada hari mahsyar nanti pada hari kiamat adalah seorang pemuda yang tumbuh besar di dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu, beruntunglah kita sebagai orang tua jika anak kita senang dengan masjid. Beruntunglah kita anak kita dari kecil sampai dewasanya, di waktu remajanya, dia suka membaca Al-Quran. Beruntunglah kita, anak kita yang nampak ketaatan pada dirinya mulai dari kecil, remaja, dewasa. Ini bertanda anak ini salah satu di antara orang-orang yang akan dinaungi nanti pada hari kiamat. Akan tetapi jika kita melihat yang saya baca ini adalah sumbernya dari penelitian di Arab Saudi. Kita mengetahui Arab Saudi ini adalah negara yang kalau kita lihat dari negara-negara Islam yang lain secara agamanya adalah baik. Tapi itu tidak menjamin tidak adanya kriminal. Tidak menjamin adanya anak yang anak yang nakal. Maka dilakukanlah penelitian oleh seseorang. Di mana penelitiannya? Penelitiannya adalah di tempat penjara. Diteliti anak-anak yang masuk ke dalam penjara. Lalu ditemukan di antara mereka yang biasa yang tertangkap sebagai korban narkoba yang mengkonsumsi narkoba. Di antara mereka 23 persen tidak mengerjakan solat fardu kecuali pada waktu-waktu yang terpisah. Artinya kalau begitu seenak-enaknya dia. Kadang dia mau solat, kadang dia tidak. Di antara mereka 11% dari orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ini tidak mengerjakan sholat sama sekali. Dan berikutnya, kenapa di antara mereka itu ada yang sholat, ada yang tidak, ada yang tidak sholat sama sekali, ya? Di antara mereka 46 persen mereka tidak bisa menjaga sholat lima waktu pada waktunya. Ya, terutama sholat subuh. Dia nggak solat atau sholatnya sudah kesiangan. Dari beberapa penelitian ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika anak semangat agamanya mulai menipis Sholat mulai dia tinggalkan, mulai dia lalaikan. Maka itu akan memudahkan baginya untuk melakukan kenakalan. Sementara Allah mengatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Maka kita lihat semangat agama, pengetahuan agama, perhatian agamanya pada diri anak itu kurang. Ketika diriset lagi, tahu tahunya memang dia dari keluarga yang kurang bersemangat agamanya. Ada orang tuanya yang tidak sholat. Ada orang tuanya yang suka melalaikan sholat. Ada juga orang tuanya yang tidak menjaga sholat lima waktu, sholat di masjid. bagi orang ada istilahnya air itu air dari yang dari atap dia tidak akan jatuh jauh dari pinggiran atap itu istilahnya apa istilahnya bahwa tabiat anaknya dia tidak akan jauh dari tabiat orang tuanya Ketika orang tuanya sudah mulai lalai mengerjakan sholat, anaknya akan lebih lalai dalam mengerjakan sholat. Pepatah juga mengatakan, apabila guru kencing berdiri, anak akan kencing berlari. Kalau seandainya orang tuanya tidak mengerjakan sholat, sulit anaknya akan mengerjakan sholat. Jika orang tuanya tidak menjaga sholat, sulit anaknya untuk menjaga sholat. Maka ketika semangat dari agamanya berkurang, maka ini yang menyebabkan faktor penyebab kenakalan yang ada pada anak tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama, kita yakini bahwa hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir, mudawamah, continue dalam menjaga solat fardu dan solat sunat, menjaga membaca Al-Quran, bertahajud pada malam hari sementara manusia tidur, puasa puasa sunat mendengar berita-berita orang yang soleh membaca kisah-kisah orang yang soleh membaca akidah yang benar ini akan menumbuhkan pada diri seseorang rasa takutnya kepada Allah akan menumbuhkan rasa mawas dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat inilah yang akan menjaganya dari melakukan kesalahan. E, rasa agama yang tinggi ini akan menjauhkan dia dari kenakalan. Karena dia akan sadar bahwa dia akan dihitung, dihisab pada hari kiamat nantinya terutama sholat. Sholat kalau sudah dijaga dengan baik, apalagi dijaga dengan sholat, mengerjakan sholat fardu berjamaah ke masjid, pahalanya sangat banyak sekali. Coba kita baca di dalam kitab Riyadus Salihin tentang keutamaan menghadiri sholat berjamaah sangat banyak sekali. Kalau kita sebagai orang tua kita ajak anak-anak kita untuk mengerjakan sholat di masjid, maka tertanamlah semangat agama pada dirinya. Sholat adalah amalan yang pertama nanti akan dihitung di akhirat. Siapa yang baik terjaga solatnya maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Siapa yang melalaikan sholat sehingga sholatnya menjadi rusak maka amalan yang lain akan menjadi rusak dalil-dalil hal ini sangat banyak sekali namun kita masuk ke dalam poin yang kedua adalah penyebab kenakalan anak adalah buruknya perlakuan orang tua buruknya perlakuan orang tua kepada anaknya merupakan suatu hal yang sudah diteliti bahwa sang anak apabila diberlakukan oleh orang tuanya dengan perlakuan yang keras, kasar, dididik dengan cara memukulnya, dididik dengan kata-kata yang tidak enak didengar, ya, ada yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Semua nama binatang disebut. Ya. Maka ini akan memunculkan raddul raddul fi'il. Akan muncul perlawanan dari seanak. Dalam diri anak itu akan muncul ya sikap untuk melawan kepada orang tuanya. Jika kita lihat juga anak-anak yang terlantar, anak-anak yang terjerumus dalam narkoba disebabkan oleh perlakuan kasar dari orang tuanya. Si anak membutuhkan kasih sayang. Ketika yang dia temukan di rumahnya bukan kasih sayang. Akan tetapi ada perlakuan yang kasar. Omongan yang pedas maka dia akan mencari satu ketenangan di luar. Dia akan mencari orang yang akan memperhatikannya, terutama anak-anak perempuan, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya membaca satu makalah bahwa terjerumusnya anak perempuan di dalam seks bebas, di dalam pergaulan bebas disebabkan orang bapak atau sang ayah tidak memperhatikan anak perempuannya. Saya ulangi, terjadinya seks bebas terhad pada anak perempuan disebabkan ayahnya kurang memperhatikannya. Anak perempuan butuh perhatian, apalagi perhatian dari ayah. Jika dia tidak mendapatkan perhatian, dia cari laki-laki lain yang akan memperhatikannya. Maka sangat banyak banyak sekali singa-singa yang akan menerkamnya di luar rumah. Maka kalau seandainya anak itu mendapatkan perlakuan yang keras pada di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, maka dia akan cepat lari dari rumah itu. Dan sebaliknya, perlakuan yang jelek dari orang tua adalah selalu memanjakan anaknya. Setiap dia minta dikasih. Kalau enggak dia ngambek. Ya. Setiap yang diminta merengek sedikit aja langsung dipenuhi apa kebutuhannya. Ini juga tidak baik akan menjadikan anak kita tidak kekar dan dia tidak siap menghadapi tantangan-tantangan hidup. Di dalam agama kita disuruh untuk melatih anak kita dengan cara yang baik, tidak dengan rasa kasar, tapi juga jangan terlalu memanjakan. Kemudian yang ketiga, Penyebab kenakalan ini adalah takhalil abawaini an tarbiyatil walad. Orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Kita lihat apalagi zaman sekarang kesibukan sang ayah sudah sibuk sang ibu juga sibuk kalau kita lihat Bapak Ibu, mudah-mudahan di sini tidak. Di Jakarta kalau mau kerja sebelum subuh sudah mulai berangkat. Anak masih tidur. Pulang-pulang sampai di rumah sudah jam 10. Anak sudah tidur. Dia hanya bisa melihat anaknya sedang tidur. Anaknya bertemu dengan orang tuanya sekali dalam seminggu hari Sabtu dan Minggu aja ketemunya ya kenapa kesibukan orang tuanya tidak pernah berbicara dengan anaknya apalagi kalau seandainya ibunya juga ikut serta dalam kesibukan dunia lalu anaknya dengan siapa anaknya dengan pembantu dengan sopir Lalu lahirlah anak-anak pembantu. Mungkinkah pembantu yang akan bisa memberikan penilit, apa namanya e, pendidikan terhadap anak kita? Tidak. Malah ada pembantu yang dia melakukan apa yang dia rasa memberikan kenyamanan kepadanya. Jika anak ini rewel, dia pukuli terus dia ancam dan seterusnya. Ini terjadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sang ibu kata orang Arab al, al um madrasatun ibu itu sekolah in a'adattaha a'adatta syabat tayyib al-araqi jika engkau mempersiapkan sekolah itu jika engkau mempersiapkan seorang ibu, dia adalah sekolah. Jika engkau mempersiapkan sekolah itu, engkau telah mempersiapkan bangsa yang berkepribadian baik. Bukan maksud ibu itu sekolah dia harus mengajarkan membaca alif bata, dia suruh membaca a abata ata, d dan seterusnya tidak. Tapi ibu, ibu itu memang dia adalah sekolah pertama bagi anaknya. Maka oleh karena itu, kewajiban bagi seorang ayah di dalam mendidik anaknya adalah mencari ibu yang solehah untuk anaknya. Karena perlakuan sang istri kepada suami itu akan direkam oleh anaknya kalau seandainya istri selalu membangkang kepada suaminya, ibu selalu tidak mendengar perkataan bapak, maka anak akan belajar, oh begini ya. Caranya saya harus bersikap dengan bapak saya karena ibu saya selalu membangkang kepada bapak saya. Apalagi kalau seorang ibu dia katakan kepada anaknya, eh nggak usah dengerin kata bapak tuh, Ya, ah bapak tuh ada-ada aja omongannya nggak usah dengar. Ini dia sudah mendidik anaknya bagaimana membangkang kepada bapaknya. Terkadang kita marah kalau seandainya anak kita berbohong. Sangat marah kita. Tapi tanpa kita sadari kita telah mengajarkan kebohongan kepada anak kita. Bagaimana? Sebagai contoh, kita kemungkinan kedatangan teman. Tapi teman kita ini tidak suka kita bertemu dengan dia hari ini. Kita bilang sama anak kita, eh nak, nanti kalau ada teman bapak yang datang si fulan, bilang ya sama dia, bapak nggak ada. Sementara dia ada di dalam. Ya, Berarti kita sudah mengajarkan kepada anak kita bagaimana cara berbohong. Maka kalau dia berbohong jangan disalahkan kecuali diri kita sendiri karena kita mengajarkan dia berbohong. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pada satu hari didatangi oleh seorang bapak yang mengeluhkan tentang anaknya yang durhaka kepada bapaknya. Lalu si anak tadi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tolong sampaikan kepadaku apa hak anak kepada bapaknya apa hak anak yang didapatkan dari bapaknya kata Umar bin Khattab hak anak yang harus didapatkan dari bapaknya atau kewajiban bapak kepada si anak kata beliau ayakhtar lahu umman salihah salihah wa ayu anlimahu syai'an min kitabillah kemudian wa yakhtar lahu isman hasana ada tiga yang pertama kata Umar bin Khattab hendaklah dia memilihkan ibu yang soleha untuk anaknya ini bagi pemuda-pemuda yang akan maju untuk menikah ya untuk maju untuk menikah sebelum kita menikah itu sudah ada beban pada diri kita untuk mendidik anak dengan apa dengan cara memilih calon istri dan dia tentu otomatis calon ibu bagi anak-anak kita carilah yang solehah yang kedua wa an syai'an min kitabillah Hendaklah sang bapak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Maksud dengan Al-Quran di sini mengajarkan agama. Berarti di sini seorang bapak hendaklah dia berilmu pengetahuan agama. Yang ketiga, wa yakhtar lahu isman hasana. Hendaklah dipilihkan nama yang baik untuk anaknya. Lalu sang anak tadi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mu'minin, inna abi lam yuaddi tilka alhuquq." Bapa aku belum menunaikan hak itu. Qad ikhtara li umman lam atasharraf biha. Dia telah memilih ibu bagiku yang aku tidak merasa mulia dengannya. Walam yu'allimani syai'an min kitabillah. walam yu'allimni syai' min kitabillah dia belum mengajarkan kepadaku agama yang ketiga wakhtara li isman ja'la dia beri nama namaku dengan nama sebutan ja'lan ja'al itu maknanya adalah kumbang anaknya diberi nama dengan kumbang lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada bapak ini pergilah kamu dariku engahlah kamu dariku Sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Artinya, sang bapa belum memberikan hak anaknya sebelum si anak memberikan hak kepada bapaknya. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu peran orang tua di dalam mendidik dan mengarahkan anak sangat penting sekali ya maka jika anak kita nakal jangan salahkan tetangga jangan salahkan sekolah tetapi salahkanlah diri kita kita laki-laki sebagai kepala keluarga Allah Subhanahu telah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Alimuhum wa adibuhum." Ajarkan kepada mereka tentang agama, didik mereka di dalam menjalankan agama. Dengan demikian kita telah menjaga mereka dari api neraka. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala terakhir setiap kita mengharapkan keberkahan jika seandainya Allah memberikan berkah kepada seorang anak maka Allah akan jadikan dia menjadi anak yang soleh maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang tua jangan bakhil kita berdoa untuk orang untuk anak kita di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul walid ala waladihi doa seorang tua terhadap anaknya. Ini ala waladihi doa celaka. Maka oleh karena itu nggak boleh kita men mendoakan celaka anak kita. Adakah di antara kita yang mendoakan celaka anaknya? Banyak. Dia katakan brengsek lo. Anak jahat lo. Ya, anak nakal kamu nih. Tidak berbakti kepada orang tua. Itu doa itu. Ya, makanya kalau orang Arab, kalau dia udah marah apa dia katakan? Orang Arab yang baik ya. Dia katakan, Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Ini adalah doa. Doakan yang terbaik. Ya, kepada anak kita, jaga mulut kita di dalam ketika kita berbicara dan marah kepadanya. Doakan Begitu juga ulama mengatakan, sebagaimana doa celaka kepada anak dikabulkan, begitu juga doa kebaikan untuk anak Selalulah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang saleh. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita ini adalah tabungan bagi kita, tabungan pahala nanti di akhir nanti ketika kita di akhirat. Kalau seandainya mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga. Anak kita masuk surga lebih tinggi dari kita, dia akan meminta syafaat, memohon kepada Allah agar orang tuanya dinaikkan ke atas. Di antara manfaat doa, di antara manfaat anak yang saleh adalah mayat itu diangkat derajatnya, diangkat derajatnya. Lalu si mayat mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ini dari mana nih?" Ya, Allah mengatakan, "Waladuka yastaghfirulak." Anakmu yang meminta ampunkan untukmu Mungkinkah anak nakal terfikir untuk meminta ampunkan orang tua yang sudah meninggal dunia? Tidak akan mungkin. Makanya anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tuanya, yang bisa meminta ampunkan kepada Allah agar orang tuanya diampunkan, maka derajatnya diangkat terus, diangkat terus. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita sendiri saya mendapatkan informasi tadi bahwa kita di sini banyak yang berdagang. Salah satu kunci keberkahan dalam berdagang adalah kejujuran. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taalaan, qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa dua orang yang berjual beli mereka memiliki hak khiar hak khiar itu mananya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah badan selama mereka belum ber, berpisah tempat wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima apabila dia mereka keduanya jujur baik pembeli maupun pendagang wabayyana kedua-duanya juga menjelaskan kondisi barang yang dia beli atau dia jual burikalahuma fi bai'ihima diberkati dalam jual beli mereka berdua uang yang didapatkan oleh pedagang menjadi berkah barang yang dibeli oleh pembeli menjadi berkah. Wa in kadzaba wa katama jika seandainya mereka berbohong dalam jual beli barangnya KW 10 dia bilang asli bukan KW 1 KW 2 KW KW 10 dia bilang ini asli deh berarti dia berbohong au katama atau dia menutup-nutupi mobil sudah pernah ketabrak sudah hancur diperbaiki kembali ditutup-tutupi seakan-akan mobilnya bagus lagi ya dan tidak dijelaskan kalau kita mau menjual mobil yang sudah ada kecelakaan kita katakan ini mobil pernah terguling ya sudah pernah dibawa ke bengkel bodi ya nah beginilah kejadian sekarang ini ya sudah membaiki begini-begini. Silakan Anda mau menawar berapa, saya mau menjualnya sekian. Kalau seandainya setujui, Allah akan berkati karena ada kejujuran di dalamnya. Tapi kalau seandainya ditutup tutupi ya, muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dihilangi keberkahan atau dihapus keberkahan di dalam jual belinya. Uang yang didapatkan oleh pedagang yang banyak tidak ada berkahnya. Barang yang dibeli oleh pembeli juga jadi tidak ada berkahnya. Seperti pembeli membeli barang dengan uang palsu. Berarti ada yang disembunyi-sembunyikan. Tidak ada berkahnya. Allah Subhanahu wa taala jika memberkati di dalam harta Allah tambah karena berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan uang yang sedikit bisa menunaikan yang banyak. Kita bisa bersedekah, kita bisa menabung, kita bisa menunaikan kewajiban yang lain. Itu berkah. Tapi yang tidak ada berkahnya, uangnya banyak, kita merasa kemana ya uang itu perginya? Loh kesini kok saya pasti punya hutang? Uang sementara banyak. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kepada kita sendiri dan kepada harta kita dan kepada anak-anak kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Doa yang datang dari hati yang ikhlas, dari hati yang hadir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita anak yang saleh yang akan bermanfaat bagi orang tuanya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat kajian kita pagi ini. Kalau seandainya ada yang mau bertanya silahkan ditulis pertanyaannya ya kalau seandainya ada. Kalau tidak ya kita sudahi kajian kita. Wallahu taala alam saya berikan kesempatan kurang lebih beberapa menit untuk menunggu kalau seandainya ada kertas yang di antara kita yang bertanya. Oh, pertanyaan. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sampaikan yang baik saya tentu dengan kasih saya tetap saja menolak nah, ini bagaimana cara yang mengatasi ya. umurnya berapa pak? ya akhir balik pak akhir balik baik Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada anak bapak. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak bapak menjadi anak yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada bapak kesabaran dan kepada ibunya juga kesabaran untuk mendidik anak tadi. Pertama, bapak senjata kita yang paling ampuh adalah doa. Berdoalah selalu. Memohon kepada Allah dengan hati kita yang dalam pada malam hari, pada waktu-waktu doa kita dikabulkan antara adzan dan qomat ya itu adalah doa yang tidak ditolak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ya sebelum subuh kita berdoa kepada Allah di waktu sujud kita kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi dia hidayah kemudian yang kedua terkadang anak itu ketika kita memberikan nasihat ada hubungan emosional kita, Pak. Kita ketika memberikan arahan kepada anak, terkadang terpicu oleh emosi, emosional. Anak kita juga ketika dia menerima nasihat dari kita, terpicu emosi juga. Nah, ini perlu ada langkah yang ke, yang berikutnya yaitu mencari orang yang ketiga. Ya, mencari orang yang tiga yang bisa menasehatinya hati ke hati maka carilah misalkan apakah itu ustaz atau orang yang kita lihat yang disegani oleh anak kita diminta kepada dia untuk menasehati kemudian anak ini ada di antaranya makasih ada di antaranya yang bisa kita robah dia dalam bentuk memberikan hukuman ada dengan cara memberi motivasi. Kita bilang misalkan, nah jika kamu mau sholat lima waktu, bapak dan ibu kasih hadiah. Ya, hadiahnya tentu jangan. Nanti kalau kamu sholat lima waktu, saya kasih motor. Jangan. Nanti dia semakin melalaikan, ya, semakin hura-hura. Tidak, berikan motivasi. Terkadang motivasi dan hadiah itu tidak tidak perlu, tidak mesti dalam berbentuk uang atau dalam bentuk yang lain. Kita ajak jalan-jalan. Nanti kalau kamu mau sholat eh, apa namanya sholat lima waktu rajin nanti dibawa jalan-jalan ke Jakarta misalkan ya itu salah satunya kalau kita masih punya ada punya uang alhamdulillah insyaallah yang yang bisa kita cari Nanti kalau kamu rajin membaca Al-Quran, sholat lima waktu tepat pada waktunya atau ke masjid, saya bawa umroh misalkan. Itu akan memberikan motivasi. Malahan membawa dia umroh itu adalah suntik yang paling baik daripada dia bawa jalan-jalan ke Australia misalkan. Ya. Nah, ini banyak cara-cara yang bisa kita berikan dan yang paling utama itu Pak yang pertama tadi yaitu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bagaimana bias, membiasakan anak mulai umur 10 tahun untuk sholat fardu di masjid Sedangkan kebanyakan anak sekarang lebih tertarik dengan uh, gadget yakni uh, eh, apa uh, eh, HP dan yang lainnya Iya Nabi kita sudah mengajarkan kepada kita apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Aja perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengejarkan salat mereka berumur tujuh tahun. Tujuh tahun itu sudah mumayyiz. Ya. Orang yang sudah mumayyiz, salatnya sudah sah dari umur tujuh tahun kita ajak dia pergi ke masjid. Ya. Tapi sulit kalau seandainya kita suruh anak kamu pergi ke masjid lah. Tapi bapaknya nggak pergi ke masjid. Bapaknya nonton di rumah. Ya, sulit itu tidak akan bisa. Anak itu perlu contoh. Diajak, dibangunin. Ya, diajak, diberi motivasi. Disuruh terus, disuruh terus. Pada umur 10 tahun, kalau seandainya setiap sholat, setiap kali waktu sholat, nah sholat, kita ke masjid, nanti datang zuhur. Nah sholat, kita datang pergi ke masjid, datang asar, kita aja lagi. Ya, satu bulan itu sudah akan merasa terbiasa. Ya, dan seterusnya. Sampai berapa? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 3 tahun. Pada umur 10 tahun kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa abda'u asrin Pukul anak itu karena gara-gara melalaikan salat mereka berumur 10 tahun. Kalau setiap waktu dari umur 7 tahun kita memerintahkan anak kita ingatkan, ayo solat nak, solat nak. Lalu dia solat. Nanti datang waktu lagi solat nak, dia solat apakah kita akan memukulnya pada umur 10 tahun? Enggak akan. Karena tujuh tahun sudah dilatih, selalu mulut ini selalu mengajak, selalu mengajak. Bukan seperti, nah sholat nak, tapi tidak diajak, dibiarkan. Ya, anaknya sholat subuh tidur lagi, tidur lagi, tidak diperhatikan. Nah di sini perlu kerjasama antara sang bapak dan sang ibu di dalam pendidikan anak kita Bapak Ibu sebagai orang tua, sang ayah dan sang ibu harus memiliki visi dan misi yang sama. Jangan berbeda. Sang ibu bilang, "Mas, nggak usah masuk masuk kecil, belum balik kok. Biarin aja lah dia tidur." Wah, ini kacau jadinya. Sang bapak bersemangat untuk mengajak anaknya, sang ibu berupaya untuk tidak mengajak anaknya atau sebaliknya, ibu bersemangat Bapak yang bilang, ah, ntar aja lah, masih kecil kok. Nah, ini harus ada kesatuan antara suami istri di dalam mendidik anaknya. Bagaimana kiat-kiat mendidik anak menjadi soleh bagi single parent? Iya. Pertama, bagi ibu, ya terutama mungkin biasanya ibu nih yang ditinggalkan oleh suaminya anaknya, suaminya melepas diri, anaknya tinggal bersama dia. Bagaimana cara mendidiknya? Yang pertama, kita ajarkan kepada kepadanya agama dengan baik. Kita didik dia dengan baik. Adapun apabila hal-hal yang berhubungan dengan uh, eh, sholat ke masjid misalkan, boleh ibu-ibu datang ke masjid, ajak anaknya yang laki-laki atau ajak anaknya perempuan ke masjid boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تمنعوا ima Allah masjid Allah. Jangan dilarang budak-budak perempuan Allah datang ke masjid Allah. Ya, ajak dia. Karena ini akan menumbuhkan semangat agamanya. Wallahu taala alam. Ustaz anak saya umur 14 tahun Dari kecil sudah saya didik untuk sholat berjamaah di masjid Bahkan sampai sekarang dia selalu sholat lima waktu di masjid Alhamdulillah Tapi saya melihat dia kurang rasa takutnya kepada Allah Maksudnya dia kadang masih meremehkan dosa-dosa kecil Dan agak malas melakukan ketaatan Padahal saya sebagai orang tua selalu memberikan contoh yang baik Dan mendoakannya juga selalu menasihatinya. Apalagi yang harus saya lakukan Ustadz ini sudah maksimal insya Allah. Apa yang ibu atau bapak yang bertanya ini sudah bagus. Lanjutkan. Bersabar kita mendidik anak kita. Ya, kita diantara yang lain adalah coba uh, buku sejarah sahabat. Ya, kita berikan kepada beliau. Sejarah Nabi kita berikan kepada beliau kisah-kisah orang-orang soleh kita berikan kepada beliau. Ini yang akan menjadikan salah satu motivasi bagi dia. Terkadang dia mendapatkan satu cerita yang cocok bagi dia. Maka itu yang akan menggenjot dia untuk lebih baik. Ya, maka oleh karena itu jangan lupa rumah-rumah kita adanya sejarah Nabi, sirah nabawiyah, kemudian kisah para sahabat ya kisah para tabiin, kisah orang-orang yang soleh. Ini sebagai contoh yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala karena waktu juga yang membatasi kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang agak panjang pertanyaannya. Saya tidak sempat tidak bisa menjawabnya karena waktu yang membatasi kita saya melihat kita sangat memiliki uh, pekerjaan yang lain yang sedang menunggu mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada kita semua akhirnya kita berdoa untuk kafaratul majlis mari kita mendoakan sebagian diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup setiap majlis dengan doa kafaratul majlis dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh